Halo Pak Gunawan. Ya, selamat sore Pak. Sore Pak, silakan. Ya, itu apa susahnya Pak eksekusi, eksekusi orang orang pidana narkoba itu Pak? Tinggal bawa ke lapangan, ditembak door, udah langsung modal Pak. Apanya yang susah? Enggak perlu pakai biaya mahal-mahal sampai satu juta. Iya kan? Nah, yang ya kasih uang makan aja. Ya kan? Udah selesai itu Pak. Lima menit beres itu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Gunawan. Halo Pak Aryo selamat siang Pak. Silakan Pak. Oh, kurang anggaran ya Pak. Ada dua jalan Pak, satu cari utangan, kedua ya udah dikasih gerasi lagi aja semua. Terima kasih Pak, selamat siang. Terima kasih Pak Aryo. Sudah ada yang bergabung lagi, halo Pak Fred. Halo. Ya silakan Pak Fred. Ya mau ikutan dong. Ya silakan komentarnya. Ya assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Fred silakan. Iya, kalau SSC perlu 100 juta, saya pikir kerja ini juga harus diperiksa oleh KPK itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Fred. Halo Pak Hendrik. Ya, mau ikut ke yang soal eksekusi Pak. Ya, silakan Pak Hendrik. Ya, ya. ya Pak, kalau nggak ada anggaran 100 juta tidurin aja di rel kereta Pak, udah beres. Terima kasih Pak Hendrik. Halo Pak Alex. Ya, selamat, eh, selamat siang. Silakan, Pak. Ini saya rasa jangan berprasangka buruk dulu. Mungkin satu juta ini memang betul diperlukan biaya segitu karena begini mereka membuat setup seperti film Hollywood jadi ada ruangan nah, kursi listriknya mungkin 20 juta terus peralatan listriknya itu mungkin 30 juta kemudian makap-makap sedikit eh, satpamnya dan segalanya mungkin 100 juta jadi memang segala sesuatu di negara ini memang kalau tidak makap itu hal aneh jadi memang 100 juta itu wajar bagi kejahatan karena memang settingnya itu mahal pak kursi listriknya dan listriknya segala macam itunya mahal ya begitu aja Pak. makasih. Terima kasih Pak Alex. Silakan Pak Firman. Ya saya tinggal saja Pak. Saya kutu aja Pak, berarti Pak. Dan... Terima kasih Pak Firman. Ya, silakan Pak Richard. Nah, ini adalah proses pembodohan. Jadi diulang-ulang terus. Kalau bisa dibodohkan, kalau bisa dibutakan semua. Jadi pemimpin kita nih kelihatannya nggak punya hati nurani ya lebih baik nggak usah jadi pemimpin ya saya nyesal sekali punya pemimpin-pemimpin yang eh, tidak punya hati nurani tidak punya perasaan yang penting apa bodohin orang segala macam ini politik pembodohan ini eranya Soeharto nih terima kasih Pak Harko gini ya emang dasar ini negara negara korupsi ya hukuman mati aja kan dikorup juga ya kan haji kan kita sebisa lihat juga dikorup kan kita lihat di China ada ya itu kan rakyatnya banyak penjahat juga banyak itu kan hukuman matinya bagaimana itu dinaikin truk nggak dikasih seragam ya kemudian digiring dibawa ke gundukan pasir di ladang kepalanya ditodongin bahkan pakai AK-47 nggak ditutupin matanya selesai cewek cowok sama aja kalau mau niat mau numpas bisa sekarang Indonesia gimana bisanya korup aja hukuman mati aja dikorup juga itu aja makasih hmm. ya makasih Pak Harko Pak Gilbert I, iya ini <laughs> aneh juga ya Uh, uh, alasannya dengan biaya mahal 100 juta ya. alasannya bukan itu alasannya kan terjadi negosiasi bagi yang hukuman mati itu terutama yang narkoba itu kan ada harga-harganya itu dari hukuman mati ke seumur hidup berapa itu alasan utamanya, bukan alasan karena tidak ada biaya satu jutanya. Karena kenapa lama itu? Karena sedang bernegosiasi. Negosiasinya itu utamanya dari hukuman mati ke hukuman semula itu sekian puluh miliar. Itu aja kalau saya sih pemikiran saya. Jadi nggak bisa dibohongin rakyat. Itu aja makasih. Terima kasih Pak Gilbert, Pak Cahim. Selamat sore. Selamat sore. Silakan Pak. Ya kalau kita mau secara eh, murni ya ikut Tiongkok itu ditembak mati pelurunya dikasih ke keluarga biar eh, jadi dia ya, malu gitu. Jadi buat merupakan suatu penghinaan satu peluru berapa duit sih itu kalau untuk di eh, kejahatan seperti narkoba ini seperti mau tepung ya. Or, eh, seperti genosida dari eh, Hitler, seperti juga eh, Stalin, itu kejahatan-kejahatan rejim-rejim itu makan mati puluhan juta gitu andai kata nggak mau hukuman mati ya udah presiden dan kapolrinya arah kiri terima kasih terima kasih Pak Kahin Pak Andi penelpon terakhir selamat sore Selamat sore Bu Silakan Pak Hanya mau tanya ke Pak, Pak SBY Bu Kalau hukuman mati 100 juta Kalau biaya gerasi berapa-berapa Bu Terima kasih Selamat pagi Pak Jainal Pagi Bu Silakan Kalau saya sih punya pendapat begini Bu ya pejabat kita itu rata-rata mentalnya mental anak-anak jadi kalau mempunyai tugas itu nggak punya inisiatif jadi selalu mencari alasan membenarkan tindakan itu mungkin beda sama zaman orde lama kalau orde lama itu kalau mau jadi pejabat itu disumpah dulu jadi ada dari pemimpinnya itu ketuhanan dikasih masukan ketuhanan yang Maha Esa jadi untuk pengabdian gitu kalau sekarang itu berbeda itu sekarang itu keuangan yang Maha Kuasa jadinya ya pejabatnya begitu uang melulu kayak anak kecil nah itu. Pak Tony ya selamat pagi silahkan aduh tuh alasan lucu ya kadang-kadang ya saya juga kadang-kadang tebel tuh kalau lihat yang teroris mau dihukum mati itu ya kadang-kadang lama banget sampai bertahun-tahun ngapain coba kalau udah terbukti salah oke semuanya udah oke okay, kasih kepastian hukum jeter matiin gitu loh cepat Ibu butuh biaya apa lagi nah the problem sekarang masalah anggaran itu kementerian semua rata-rata udah punya anggaran tertentu. Misalnya ada yang mau dihukum mati, dia mau survei ke rumah segala macam. Itu ntar minta lagi dari keluarga tuh. Bilang nggak dibayarin lah apa. Itu itu sebenarnya bullshit banget. Makanya nih pemerintah ya sebenarnya ya kalau mau betul tuh dari atas tuh yang begini-begini. Kalau ketahuan dihukum mati juga tuh pejabat-pejabat di bawah tuh. Eselon eh, satu, eselon eh, berapa kayak itu dihajar itu. Orang kalau saya kira masalah teroris kemarin tuh bukan yang nggak ada anggaran ya mau dihukum mati itu gara-gara pemerintahnya nggak tegas takut gitu loh takut ada gejolak lah apa kalau salah yuk ya jedeh matiin cepetan gitu loh biar kapok makasih Pak Hendro ya kemarin itu kan ada hakim yang memutuskan yang harusnya hukum mati jadi seumur hidup jadi ini buat jadi alasan aja seperti itu jadi intinya sebenarnya itu bohong udah diantarkan ya terima kasih Pak Ayah selamat pagi selamat pagi Bu Nena Silahkan Pak Ayah ya kemudian komentar saya itu sudah keterlaluan gitu perlu minta-minta anggaran sebenarnya itu memang pelayanan negara itu tugas negara harus dilaksanakan gitu terima kasih selamat siang Pak Agus selamat siang silakan ya alasan itu buat saya nggak masuk akal yang pertama besarnya satu juta mungkin yang kedua juga mungkin mau melaksanakan itu mungkin segan aja masih baik terima kasih Pak Agus Pak Didi selamat siang ya Bu saya cuma mempertanyakan selama ini operasional untuk kejaksaan atau operasional untuk kepolisian ditaruh di mana ya kalau butuh anggaran rapi kan semua itu sudah masuk dalam biaya operasional terima kasih baik terima kasih Pak Didi yang Pak Wawan silahkan komentarnya ya kok bisa mahal sekali sih ya untuk me eh, Monitor radionya boleh dipelankan dulu Pak Wawan supaya tidak feedback. Ya, kok dananya bisa mahal sekali gitu. Itu saja pertanyaan saya. Oke, baik Pak Wawan. Lupa Andre, silakan komentarnya. Uh, eh, bohong itu pemerintah nggak punya dana apa untuk eh, eksekusi hukuman mati itu bohong. Ya cuma malas aja dengerin Tapi ini dana kecil jadi eh, kalau memang dananya besar saya eh, dia eh, dikeluarkan soalnya dananya kecil tidak cukup untuk dia uh, ya uh, boleh dibilang untuk di lah begitu ini pemerintah bohong itu malas ya malas kalau yang begini-begini pemerintah mengeluarkan dananya Malas kasih Bu terima kasih Pak Andre Pak Teguh selamat siang siang ya. Silakan ya Bu kalau menurut saya eh, itu dana segitu masih kurang butuh dana berapa untuk mengeksekusi satu kasus hukuman mati itu Bu ya kan itu harus butuh dana berapa harus eh, lebih dari satu juta <laughs> sangat lucu sekali Bu saya rasa sangat-sangat lucu itu dana segitu masih kurang Bu. Baik, terima kasih Pak Teguh. Pak Erwin, silakan. Selamat siang. Selamat siang, Pak Erwin. Kan gampang. Itu kan eh, sudah ada daftar list eh, orang yang mau dieksekusi tinggal dibajetin selesai mintain budget tahun depan tahun depan tahun depan segala macam tinggal dibajetin itu kan, kan gampang Iya baik, Erwin terima kasih Pak Tris silakan. Menurut saya itu alasan yang sangat dibuat-buat Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Tris. Pak Edo, selamat siang. Oh siap. Silahkan. Kalau menurut saya ya, mati itu kan tidak sama hal itu. Maksudnya ya, ongkosnya itu tidak bisa ditekan. Memang itu nanti eksekusi mungkin untuk polisi dan beberapa berapa penembak dan sebagainya. Tapi kan tidak sama hal itu. Ya, dia tidak masuk akal lah kalau soal itu. Dan semuanya bisa ditekan Semua yang penting niatnya melakukan penegakan hukum itu yang pertama juga karena narkoba terus kemudian apa ya penjahat kelas berat korupsi kelas, kelas berat korupsi kelas berat harus dihukum mati itu harus dilakukan dan segera dieksekusi dan ditunda menurut kita sering lemah dalam penegakan hukum lemah dalam eksekusi apa saja itu lemah dan itu harus dirubah terima kasih terima kasih Pak Adi selamat siang selamat siang silahkan ya kalau saya dimana-mana panis and rewardment itu harus jalan ya panis yang sekarang berjalan tidak berjalan sama sekali karena tidak ada efek jelas nah ini 100 juta dibandingkan dengan yang dilakukan Nazarudin bermiliar gayus ya bermiliar-miliar itu tidak ada artinya buat saya tapi efeknya satu koruptor di eksekusi mati apalagi eksekutor eh, eh, koruptor yang besar ya itu efeknya ke depan akan eh, bagus seperti Cina ya Cina juga dulu melakukan itu sekarang sudah enggak lagi karena udah tahu efeknya mati seperti narkoba ya gembongnya itu eh, Segalanya kecil sekali 100 juta untuk anggaran itu. Terima kasih. Pak selamat siang. Selamat siang. Silakan. Kalau menurut saya sederhana, Dika setiap kasus pidana kan ada orang yang kemudian ketika sidang dan difonis kan salah satu bunyi fonisnya adalah membayar denda kan biaya sidang nah siapin aja dari situ sekalian kalau kejahatannya sudah besar berarti dia akan mendapatkan uangnya dulu besar dari kejahatannya maka ketika diputuskan hukuman mati kalau memang kebutuhannya 100 juta ya biaya sidangnya disiapin mengganti biaya sidang sebesar 100 juta. Untuk apa? Untuk membunuh dia sendiri. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Priyo. Pak Rais, Anda yang terakhir silakan. Oh itu saya pikir alasan yang nggak benar dong. Tapi kalau untuk hukum mati koruptor nggak ada biaya. Saya pikir minta sumbangan aja sama masyarakat. Masyarakat cinta tanah air pasti mau nyumbang kalau untuk mematiin koruptor itu. bisa aja. Terima kasih.